Mesir itu negara Arab bukan? Bukan negara Arab. Afrika. Berarti yang negara Arab itu mana? Arab Saudi saja. Yaman. Yaman. Qatar. Qatar. Nah, yang sah itu apa? Daulah Arabia itu maksudnya daulah yang bahasa resminya adalah bahasa bahasa Arab. Berarti Mesir masuk nggak? Masuk. Masuk. Jumhuriyah Tunisia Al Kemudian Sudan masuk nggak? Padahal semua sukunya apa? Afrika. Maksudnya negara Arab itu adalah negara yang bahasa resminya bahasa Arab. Adapun Saudi, Qatar, Yaman, Sahih dia negara Arab juga dan negara Islam juga dan dia itu apa? Memang keturunan dari apa? Dari apa? Sulalatul Arab memang. Dari apa namanya? Dari awal orang Arab itu dari sul apa sih namanya e, keturunan Arab aslinya. Akan tetapi seperti Mesir, seperti Maroko, seperti Sudan, walaupun bukan Arab tapi mereka berbahasa dengan bahasa Arab maka disebut dengan negara Arab. Nah, di sini Imam Daud Hasan Haji di sini menulis untuk siapa? Untuk ahlu baladi maksudnya betul. Untuk orang-orang ahli balatnya. Jadi bukan untuk kita sebenarnya. Makanya saya tadi di awal tanyakan apa? Siapa yang sudah pernah belajar bahasa Arab? Sudah ada gambaran. Kalau seandainya belum maka insya Allah kita terangkan pelan-pelan. Kemudian ada siroh atau sebelum kita masuk ke siroh siapakah penulis Al-Ajrumiyah ini. Siapa nama penulisnya tadi? Siapa namanya yang keras? Muhammad bin Muhammad, Muhammad bin Daud Asin Haji Asin Haji Asin Haji Kila Asin Haji oh, Kila Asin Namanya juga disebut Ibnu Ajurum Muhammad bin Daud Asin Haj. baik. Muhammad itu namanya. Bapaknya itu namanya siapa namanya? Muhammad. Muhammad bin Daud. Berarti bapaknya namanya siapa? Muhammad bin Daud. Namanya siapa? Muhammad. Muhammad. Bapaknya namanya siapa? Muhammad, bin Daud. Muhammad ibn Muhammad. Muhammad ibn Muhammad berarti? Ya. Kemudian kakeknya namanya siapa? Daud. Daud. Kenapa dia dikenal dengan Daud as Haji? Kenapa? Karena dulu yang ulama itu sebenarnya kakeknya sebenarnya. Kakeknya juga ulama. Dan yang dikenal dengan Ibnu Al-Ajurum ini siapa? Kakeknya. Ibnu Al-Ajurum ini apa artinya? Al-Ajurum itu adalah uh, dari bahasa barbar. Barbar itu apa? Barbar itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia barbar itu adalah kaum yang kejam. Ya. ya. Yang terkenal dengan apa? Ya, ya. <laughs> barbar itu kejam. Makanya ISIS disebut apa? Dia punya sifat barbari gitu. Sifat apa? Barbar. Ya. Itu bahasa Indonesia dan itu yang dikenal dia apa? Seluruh dunia juga seperti itu. Jadi barbar itu adalah kaum yang kejam. Maka tetapi maksudnya barbar di sini adalah kalau kita telisik sejarah barbar itu dia setel, datang setelah zaman Romawi. Sebelum Romawi nggak ada istilah barbar. Nah, maksud dari barbar di sini adalah apa? Maksudnya adalah suku asli yang menghuni daerah Mesir, sekitar Sungai Nil dan juga Maroko atau Maghrib dan juga uh, Aljazair dan selainnya. Nah, itu suku aslinya yaitu barbar. Memang kulitnya kulit putih dan badannya besar, besar gitu. Dan itu adalah apa namanya? Uh, suku barbar itu ada dulu. Tapi istilah barbar itu datang setelah zaman Romawi. Kita tahu Torik bin Ziyad atau yang paling terkenal lah Zidane. Zinedine Zidan itu dari apa? Dari suku si mana? Aljazair negaranya, jadi sukunya suku barbar aslinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bayangkan barbar itu seperti Zidan. Baik. Dia adalah dari bahasa barbar yang artinya adalah fakir. Fakir itu apa? Miskin. Berasal dari barbar yang artinya adalah fakir, yaitu al ya. yaitu maksudnya al-ajurum ibnu al-ajurum itu maksudnya apa? Al-ajurum itu kakeknya ibnu al-ajurum itu maksudnya sini Muhammad bin Muhammad bin Daud Hasan Haji, fakir atau sufi. Ya. Apa artinya sufi? Siapa yang tahu? Sufi itu nisbah kepada siapa? Kepada Sahih wol. Kenapa Benawal jenis eh, apa nama kenapa seseorang dinisbahkan kepada benang wol? Sahih. Kenapa dia sudah pakai pakaian benang itu? Nah, suf di sini kenapa? Karena suf waktu itu adalah libasnya orang fakir. Makanya orang sufi itu terkenal dengan apa? Zuhud. Nah, Ya, makanya fakir atau sufi. Mereka orang mu'arih itu menerjemahkan seperti itu. Jadi fakir atau sufi. Jadi orang-orang yang kukoro atau orang zuhud. Yang terkenal adalah kakeknya akan tetapi lakop juga lakopnya juga apa? Dilakopkan kepada cucunya. Kemudian Ason Haj, Asin Haj atau Ason Haj itu dia adalah apa namanya? suatu nisbah itu juga apa namanya? nisbah untuk uh, dia itu dilahirkan di Madinah Tufas. Madinah Tufas itu di kota salah satu kota di Maghrib di Maroko. Baik. Kemudian kita setelah tahu namanya dan tempat lahirnya bagaimana sih sirahnya seperti saya ceritakan tadi. Suatu ketika siapa kita sebut ini? Muhammad atau Asan Haji atau Asin Haji. Ya, penulis di sini ya Ibnu Ala Jurum ini pergi haji. Ya. Pergi haji, kemudian dia pengen menulis apa namanya suatu kaidah nahu yang ringkas untuk para pemula. Kemudian dia tulis di depan Ka'bah. Nah, itulah yang yang diriwayatkan oleh siapa? al Mu'arifun di situ. Apakah ini kisah sahih? Maka itulah yang tertulis di kitab-kitab. Kemudian dia naik di atas batu. Kertas itu dilempar karena angin. Kalau seandainya ini ikhlas makan balik lagi. Kodarolah itu apa? Balik lagi. Itu riwayat pertama. Riwayat yang kedua, dia itu apa? Nulis kemudian dibuang di laut. Kalau seandainya ini ikhlasillahi ta'ala, saya buang nggak basah. Betul, dibuang ternyata memang apa? nggak basah dan barokahnya sampai sekarang. Ya. Seperti itu. Itu adalah apa? Kisah salifnya apa? Yang terkenal ya, kisah penulisan dari kitab Al-Jurumiyah. Kemudian kembali ke masalah tadi bahwasanya ini adalah ditulis oleh uh, orang yang asalnya apa? Dari Maroko dan Maroko kita tahu itu adalah negeri apa? Negara negara Arab. Berarti mereka menulisnya untuk orang yang sudah tahu apa namanya? bahasa bahasa Arab. Nah, Berarti cocok buat kita tidak? Kira-kira? Enggak cocok. Nah. <laughs> Kenapa di sebelah jari kalau nggak cocok? Iya, jadi cocok sebenarnya nggak ada masalah. Cuman cara cara apa namanya cara menerangkannya saja. Jadi nggak ada masalah. Karena itu adalah kitab salaf, ya. kitab para pendahulu kita di bidang nahu, maka kita pelajari. Nah. Akan tetapi cara menerangkannya maka kita sesuaikan. Makanya kemarin sebenarnya ada dua pilihan kitabnya yaitu kitab menyasar dengan kitab apa? Ini. Nah, tapi saya pilih kitab ini kenapa? Karena kitab ini lebih pertama lebih ringkas atau lebih sistematis ya. Sebenarnya sistematisnya itu menyasar mungkin lebih sistematis secara apa? urutan. Tapi di sini apa? lebih ringkas dan mudah dihafal. Ya. Nah, berarti di sini siapa yang mau istiqomah silahkan. Siapa yang nggak mau istiqomah, ya silahkan. Tapi saya minta apa untuk dihafal. Itu apa? Itu kenapa saya milih kitab ini karena saya pengen dihafal. Di situ terjemahan atau pakai bahasa Arab? Terjemahan. Baik. Coba lihat apa. Ini terjemahan semua ya? Oh di belakang. Oh iya, bagus, bagus, bagus. Nah, berarti yang di belakang ini kita hafal nanti ya. Kita jalannya nggak usah nggak usah cepet-cepet. Jadi yang belakang dihafal, kemudian nanti terjemahannya di depan. sebelum masuk ke nahu. Nah, bagaimana pertama kali ditemukan ilmu nahu? Nah, pertanyaannya adalah ketika zaman Nabi sudah ada nahu belum? Hah? Sudah ada belum? Sudah, tapi belum dipelajari. Nah, kalau dikatakan sudah ada nahu belum sudah ada karena Al-Qur'an itu dalil dari apa? Nahu itu. Nah, dan orang Arab itu dulu sudah melaksanakan kaidah nahu akan tetapi apa belum dirumuskan dalam satu kaidah tertentu gitu ya kemudian datanglah zaman siapa Ali bin Abi Thalib ini yang terkenal ketika itu futuhat atau apa namanya pembebasan negeri-negeri kaum muslimin sekitar kaum muslimin sudah apa sudah banyak kemudian orang-orang non Arab sudah mulai masuk Islam kemudian banyak terjadi apa percampuran antara bahasa Arab dengan bahasa asing, bahasa asing. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib waktu itu takut kalau bahasa Arab itu apa? akan hilang. Kenapa hilang? Karena tidak ada kaedah yang dipegang supaya tidak apa? tercampur dengan bahasa asing. Maka Abul Aswad suatu ketika masuk kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia sedang <clears throat> menulis dengan tulisan rukah. Siapa yang tahu tulisan rukah? Ruk'ah. Ruk'ah itu adalah salah satu jenis apa? Fat. sahih. Jadi ini apa namanya? Kata Abu Aswad, mahadihi ruk'ah?" Ruk'ah apa ini gitu? Maksudnya tulisan apa ini? Kata Ali bin Abi Thalib kemudian menerangkan seperti itu. Jadi saya takut apa? Bahasa itu akan hilang kalau nggak dikasih kaidah. Kemudian dia ternyata rukah tadi itu adalah kaidah yang ringkas. Seperti huruf itu apa namanya kalim apa kalimat itu terbagi menjadi tiga misalnya isim fiil huruf misalnya kemudian kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Aswad ini Abu Aswad namanya uh, eh, unhu hadan nahwu buatlah seperti apa contoh ini jadi nahwu itu artinya apa salah satu maknanya adalah contoh contoh atau misal Buatlah seperti misal ini, kemudian dikasih, dilempar ke saya Kabul Aswad Adu Ali. Kemudian siapa yang mengembangkan di sini? Yaitu siapa? Abul Aswad Adu Ali. Dan dia adalah termasuk dari min kibari tabiin dan dari salah satu sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali eh, Abul Aswad lah yang merumuskan nahu secara detail. Makanya bapak nahu di, siapa namanya? Abul Aswad Adu Ali. Ini enggak ada bapak tulis. Ya. Abul Aswad Adu Ali. Nah, zaman dulu juga Al-Quran itu belum ada harokat. Ya, bahkan belum ada titik. Nah, zamannya Abul Aswad Adu Ali ini bagaimana kita bisa membaca AIU misalnya. Maka Abdul Aswad meletakkan apa? Nukot al-Arabi yang pertama. Nah, nukot Arabi itu apa? Misalnya dia domah itu dikasih titik di atasnya. Huruf waw, wu gitu misalnya. Berarti di atasnya kasih titik. Kalau dia fathah depannya kasih titik. Kasroh dia kasroh kasihnya kasih titik. Ya. Itu. Kemudian apa namanya? Dari situlah orang bisa membaca orang yang tidak apa? Tidak ngerti bahasa Arab atau ngerti Al-Qur'an 100% mereka bisa membaca. Nah, para sahabat membacanya dengan hafalan. Jadi walaupun tanpa titik mereka bisa apa? Bisa membacanya. Kemudian setelah itu datanglah Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Nah, inilah dia yang meletakkan apa? harokat secara utuh. Dengan kasroh dengan bentuknya, domah dengan bentuknya, fathah dengan bentuknya. Jadi ada dua proses penitikan apa apa harokatan ini Al-Qur'an. Nah, jadi salah satu yang berandil di sini siapa tadi? Abul Aswad ad dia adalah bapak ilmu ilmu nahu. Baik. Eh, kita di sini langsung di pelajaran atau mukadimah dulu? Kalau saya condong ke mukadimah dulu. Karena orangnya banyak. Orangnya 30 berapa ini? 30 berapa Mas? <laughs> ini kelas yang paling besar yang saya ajar. Saya belum pernah ngajar kelas sebesar ini. Maksimal itu belasan. Ini sampai masya Allah. Dan ingat ya, sekat apa namanya? Uh, ini yang harus diperhatikan. Yaitu apa? Biasanya yang belajar bahasa Arab pertamanya banyak ini. Nanti <laughs> kenapa ketawa? Nanti pasti apa? Akan berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Baik. Itu adalah musibah. Ya. Musibah yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Kalau nggak muridnya yang berkurang, ustadznya yang berkurang. Ustadznya eh, nggak nah, istiqomah. Jadi kuncinya belajar itu satu apa? Istiqomah itu intinya. Misalnya biasanya jadi masalah itu dua. Kemungkinan dia sudah bisa, kemudian enggan untuk datang. Wah ini saya besok saya sudah bisa nih, udah besok saya bolos dulu, misalnya. Kemudian atau yang kedua dia nggak bisa, malu tapi malu untuk ditanya misalnya. Ditanya pas giliran dia nggak bisa. Nah Dua sebab ini yang apa? Biasanya menjadi apa? jadi mustahil. Yang ketiga apa? Kesibukan dunia. Nah, kalau ini ini juga apa namanya? faktor. Jadi pertama tadi apa? Sudah bisa, kemudian apa? Besok sudah siap insya Allah Nggak usah datang dulu, ada perlu ya kan? Kemudian yang kedua apa? Karena malu Nah kalau malu ini apa namanya? Mungkin ini faktor yang sedikit sebenarnya Tapi yang banyak itu apa? Sibukan dunia Dan ini saya tidak apa? tidak salahkan sebenarnya. Selama kita kita bisa atur waktunya. Misalnya gini, suatu pertemuan kita bolos kemudian nggak masuk, kemudian pertemuan berikutnya kita nggak paham. Nah ini udah mulai apa? Goyang. Nah, habis itu pertemuan berikutnya lagi kok darul ada walimah atau apa lagi misalnya. Tapi jam sekarang jam-jam ini jam yang bagus ini, nggak ada walimah. Habis itu pertemuan berikutnya udah, udah biasanya udah. Wah saya sudah ketinggalan jauh. Akhirnya berkurang, berkurang, berkurang. Jadi, nah, kesimpulannya adalah dari tiga masalah itu tadi apa? Intinya satu istiqomah. Jadi paham nggak paham yang penting apa? Datang. Intinya itu terus lanjut terus. Kalaupun nggak belajar di sini, belajar di tempat lain terus. Jangan putus belajar bahasa Arab itu. Kalau putus rugi, kita sudah ngapal lama-lama putus. Bisa mulai dari awal lagi. Tahun berikutnya putus lagi, mulai dari awal lagi. Ya kapan naiknya? dari awal terus ya seperti itu ya jadi apa pertama kita harus apa janji kepada diri kita sendiri harus apa istiqomah itu intinya paham nggak paham ngerti nggak ngerti harus datang ya. pokoknya datang dengerin kalau misalnya hari ini nggak datang dua tahun lagi ya, afan kalau misalnya hari ini nggak paham ya cuman dengerin dua tahun lagi ketemu itu lagi belum paham juga dengerin lagi tiga tahun lagi mungkin sudah tiga kali diulang ya kan langsung nempel tapi kalau sudah mentok kemudian nggak mau paham putus kemudian tahun depan lagi mulai lagi putus lagi nggak ketemu yang tadi itu yang tiga kali itu begitu pula ketika kita nanti sudah bisa bisa membaca apa kitab kita bisa membaca kitab kita baca aja kitabnya jangan langsung ketika kita nggak paham berhenti kemudian cari kamus jangan lanjut aja lanjut Terus habis itu yang nggak tahu tadi mana tinggalin dulu. Tidur dulu atau yang lain dulu ya kan. Besok baca lagi ya kan. Suatu saat ketemu kata itu sudah keulang tiga kali. Oh ternyata ini. Nah, itu akan lebih apa? Lebih paham. Nah, begitu pula ilmu yang lainnya. Itu adalah apa? Nasihatnya para dosen apa namanya? Seperti itu. Jadi bahkan dia mengatakan seperti ini. Ini uh, seperti seperti masa ya. La tahfadil lughatal arabiyah. Tapi ini enggak enggak betul untuk nahu ya sebenarnya. Tapi gini, la tahfadil lughatal arabiyah. Balik tasaba biha Jangan bahasa Arab itu dihafal. Akan tetapi iktasaba biha. Jadi apa namanya? Kamaharos. Jadi seperti apa? Seperti keterampilan. Jadi apa? Jangan dihafal terus apa apa apa apa apa kemudian apa? Lupa. Tapi apa? diasah. Bahasa Arab itu diasah. Seperti mahar, seperti keterampilan. Ilmu nahu juga seperti itu. Akan tetapi untuk awal-awal memang harus menghafal. Ya, menghafal. Ya, karena nggak ada apa? Nggak ada cara lain selain menghafal. Jadi kata saya juga seperti itu. Jadi alimna mahafidna. Kita ilmu kita itu sebatas apa yang kita hafal. Ya, yang kita nggak hafal ya berarti kita nggak tahu. Gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian tadi semuanya ringkas tentang apa? Penulis, kemudian tentang nahu, kemudian tentang muskilah yang kita hadapi apa? Ketika belajar nahu. Kemudian yang ketiga adalah supaya semangat bahwasanya kita belajar nahu ini tujuannya apa? Tujuannya satu yaitu memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah itu semuanya tujuan seperti itu. Ya. Dan juga apa? banyak yang banyak yang lain apa namanya yang ingin saya bacakan di sini. Nggak cuma itu. Itu adalah tujuan utama sahih. Tapi nggak cuma itu. Kata para ulama di sini. Nah, saya bacakan di mukadimah apa? Kitab Al-Arabiyah Bani Adek ya. Innal al Arabiyah min din. Sesungguhnya bahasa Arab itu dari agama. Kenapa dari agama? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan maklumun anna ta'allum al-arabiyyah wa al arabiyyati fardun 'alal kifayah. Sudah diketahui bahwasanya mempelajari bahasa Arab atau belajar bahasa Arab itu adalah fardun 'alal kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Dia adalah kewajiban ketika sebagian kaum muslimin sudah menjalankannya maka gugur bagi kita kewajiban tersebut. Dan ini yang apa? Yang terkenal. Hukumnya fardu ala kifayah. Nah, Kemudian dia berkata lain, Ibnu mengatakan lain di tempat yang lain mengatakan innal arabiyyata minaddin wa ma'rifatuha fardun wajibun. Nah, sesungguhnya bahasa Arab itu dari agama dan mengetahuinya itu adalah fardun wajib. Di sini wajib ain, di sini bukan wajib apa? Kifayah lagi, mengetahuinya. Setiap muslim pasti mengetahui bahasa Arab dan mau nggak mau harus belajar apa? ikro supaya bisa membaca Al-Qur'an. Nah, ini maksud mengetahui di situ. Jadi wajib mengetahui bahasa Arab. Wajib fardu ain. Ya, kalau dia apa namanya? ada kesempatan kemudian dia tidak belajar, maka dia apa? berdosa karena dia meninggalkan kewajiban, kewajiban belajar. Fa inna fahmal kitabi wa sunnati fardun. Nah, dan memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah wajib wala yatif wala yufham illa bil arabiyah dan tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Wa ma wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan apa-apa yang tidak sempurna kewajiban itu dengannya, maka dia juga ikut wajib. Berarti hukum bahasa Arab Hah? Ya, wajib atau wajib ain atau wajib kifayah di sini berarti. Ya. Jadi mengetahuinya itu wajib ain dan belajarnya itu apa? Fardu kifayah. Terus pertanyaannya, bagaimana bisa mengetahui tanpa belajar? Nah, maka kalau sudah tahu ya nggak usah belajar nggak apa-apa karena sudah tahu gitu. Nah, tapi kalau belum tahu ya harus wajib apa? Belajar. Dan kemudian apa? <clears throat> Kita itu diwajibkan oleh Allah apa? Tolabul ilmi. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Semuanya hafal. Ya. Kecuali yang enggak. Jadi Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tolabul ilmi apa namanya? wajib atas setiap muslim. Maka dengan kita mempelajari ilmu nahu ini, kita melepaskan apa? kewajiban kita. Ketika kita dihisap, maka kita sudah lepas kewajiban kita yaitu apa? senantiasa belajar, ya, menjalankan apa? kewajiban. Akan tetapi kalau kita mampu untuk belajar tapi kita nggak belajar, maka itu apa? menjadi tanggungan. Jadi yang di sini yang dituntut adalah proses antum belajarnya. Adapun hasilnya misalnya kita menghafal nggak hafal-hafal, nah maka itu adalah fadlun minallah. Itu adalah apa? keutamaan dari Allah. Ada yang hafalannya cepat, walhamdulillah. Ada yang lambat, ya alhamdulillah. Karena apa? Allah menginginkan kita itu apa? Senantiasa berusaha dan pahala istihad itu besar. Istihad itu selalu apa? Berusaha itu sangat besar. Pahala ijtihad itu sangat besar. Kemudian ya. Kata lanjutkan kata musnad di sini fal ibadatu min salatin wa du'a wa tilawatil Qur'an wa katsirun min syairil Islam la tuadda wa la yatimu fahmuhuma atau fahmu fahmuha wa tadabburuha illa bil lughatil arabiyyati Walam yujiz ahadun minal a'immati mutlaqan an tu'adda salati bi ghairil arabiyyati wa salatu fardhu ain dan ibadah dari solat dan doa dan tilawatil Quran dan semua syiar-syiar Islam tidak akan dilaks tidak akan bisa dilaksanakan kecuali dengan bahasa Arab seperti solat. Kemudian yang lainnya mem apa, membaca Al-Quran dan watadaburuha eh, illa biluqatil Arabiyah dan memahaminya kecuali dengan bahasa Arab tidak bisa. Semua tadi itu terlaksana kecuali dengan bahasa Arab dan walam yujis ahadun minal a'immati ya, mutlakon sholat bigoiri lugatil arabiyah tidak pernah ada imam-imam ya, imam-imam kaum muslimin yang membolehkan sholat dengan selain bahasa Arab sedangkan sholat fardu fardu ain itu wajib atas setiap apa setiap orang ya, maka berarti mempelajari, mempelajari bahasa Arab yang berkaitan dengan sholat itu menjadi fardu fardu ain. Nah, seperti itu ya. Kemudian kata penulis juga ma'rifatuha tahmi minal wuqu'i fi syubahi wal bidah. Mempelajari bahasa Arab itu akan melindungi kita dari syubhat dan juga apa? bid'ah. Ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Wa ma juhilan nasu wa ikhtalafu illa litarkihim lisan al-Arab wa mailuhum ila lisani Aristoteles." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidaklah manusia itu menjadi bodoh dan mereka akan terus beristilaf kecuali yaitu sebabnya illa litarkihim kecuali karena mereka meninggalkan lisan al-arab bahasa Arab wa mailum dan condongnya ke lisan Aristoteles. Nah, berarti di zaman Syafi'i sudah apa? Sudah dikenal Aristoteles. Siapa Aristoteles? Saya nggak tahu. Siapa? Filosof Yunani. Nah, filosof Yunani yang dia apa? Lahir di tahun berapa? Aristoteles. Hah? Sebelum? <laughs> Kenapa? sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Nah. Iya, sebelum Masehi. Dan banyak kaum muslimin yang apa? Mempelajari apa? Apa yang dipelajari oleh siapa? Aristoteles. Zaman dahulu Imam Syafi'i sudah mencela. Mereka nggak belajar bahasa Arab tapi belajar siapa? Aristoteles. Ya udah akhirnya apa? Buku fisubah Iwal wal bid'ah tadi. Terjatuhnya dalam apa? Subhat dan kebedaan. Itu adalah perkataan dari Imam Syafi'i. Ya. Dan ulama kita yang apa? Yang terkenal dengan filsafatnya. Ulama maksudnya ulama kaum muslimin ini dari kalangan madhab Malikiyah yaitu siapa? Ibnu Rushd Ibnu Rus, siapa yang pernah dengar? Belum pernah dengar? Ibnu Rus, dia menulis kitab Bidayatul Mujtahid. Sini, Hah? Wa Nihayatul Muqtasid. Itu adalah ulama dari masa Maliki ya. Dan dia terkenal dengan apa? Dengan filsafatnya. Akan tetapi apakah apa namanya? Apa namanya? Ibnu Rus ini meninggalkan bahasa Arab? Enggak. Akan tetapi memang Ibnu Rus itu terkenal dengan apa? dengan filsafat. Nah, kita nggak bahas apa hukum filsafat di sini, nanti panjang soalnya. Baik. Yang intinya dicela itu dicela oleh para salaf ya. Itu filsafat mempelajari filsafat itu itu adalah dicela oleh para salaf. Kemudian la ya'lamu min idhahi jumalin ilmil kitabi ahadun. Baik, ini kita lanjutkan aja. Kemudian wa, wa ma'rifatul lughatil arabiyyati ya, sababun min asbabi taisir. Nah, juga apa namanya? Mempelajari bahasa Arab itu juga sebab dimudahkannya. Nah, kita memahami Al-Qur'an ini jelas ya karena fa inna mayasarnahu bilisanika la'allahum yatadakkarun. Karena sesungguhnya kita memudahkannya yaitu Al-Qur'an dengan bahasamu. Nah, bilisanika la'allahum yatadakkarun supaya mereka apa? mau yatadakkarun, mau apa? mengingat, mau apa namanya? berpikir. Seperti itu ya. Kemudian juga berkata Imam Suyuti, Waqad wajadtu salaf qabla syafi'i asyaru ila ma asyara ilaihi min anna sabab al-ibtida'i al-jahlu bilisanil Arab. Imam Suyuti mengatakan, kita telah mendapati salaf sebelum syafi'i asyaru ilama asyara ilaihi mengisyaratkan apa yang telah diisyaratkan oleh siapa? Imam Syafi'i yaitu apa? Bahwasanya sebab kebid'ahan sebab ikhtilaf mereka jauh dari bahasa Arab dan condong ke filsafat. Nah, itu sudah diakui oleh Imam siapa? Suyuti. Wa min anna sababil ibtida'il jahlu bilisanil Arab. Karena sebab dari kebid'ahan itu adalah al-jahlu bodohnya atau ketidaktahuannya bilisanil Arab dengan bahasa Arab. Imam Suyuti itu adalah imam dari kalangan madhab apa? Syafi'i sahih. Nah, kemudian juga Lisanul Arabi syiarul Islam wa ahlihi wa lughatu min a'dami syairil umam alladhi biha yatamayyazun. Nah, itu adalah perkataan Ibnu Taimiyah juga. Bahasa apa? Bahasa Arab itu adalah syiar Islam dan ahli Islam. Dan bahasa itu adalah salah satu dari faktor terbesar apa suatu umat itu dikenal. Misalnya orang Cina dikenal dengan bahasa Cina. Orang misalnya orang barat dikenal dengan bahasa mereka. Orang Islam dikenal bahasa dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, seperti itu. Maka apa? Bahasa Arab itu adalah apa? Bahasa Islam sebenarnya. Kalau ada orang yang memisahkan antara Islam dengan Arab, maka orang itu sebenarnya pengen apa? Menjatuhkan apa? Islam sebenarnya. Karena Islam turun dengan bahasa Arab. Misahkan antara Islam dengan Arab, maka dia sebenarnya pengen menghancurkan Islam. Kemudian, kuat bahasa babun li'izil Islam wal muslimin. Kuatnya bahasa Arab itu akan menjadi kekuatan bagi kaum muslimin, yaitu jelas. Semakin kita kuat dalam bahasa Arab, semakin kuat dalam memahami Al-Quran dan sunnah Baik. Terakhir, ta'limul arabiyyah min ahamil wasail li arad di saqafatil islamiyah. Dan juga bahasa Arab itu adalah salah satu peranan penting untuk mempelajari sakofa islamiyah, pengetahuan umum Islam. Ya. Seperti itu dan juga para mustamir, para penjajah itu mereka paling apa? Ya. Paling semangat untuk apa? menempatkan bahasanya kepada negeri jajahannya. Nah, karena apa? Bahasa itu adalah faktor penting untuk memindahkan apa? Sakofa. Sakofa itu apa tadi? Pengetahuan, pengetahuan umum, pengetahuannya dipindahkan maka pelajari bahasanya. Makanya hukum Indonesia ini <laughs> pakai bahasa apa? Belanda. Pakai bahasa Belanda karena itulah wasilah yang paling apa? Wasilah yang paling penting untuk apa? mentransfer apa takofah mereka. Baik. Kita masuk ke pelajarannya. Tafadhol, silakan dibuka bukunya. Jadi nanti kalau ada yang tidak paham atau kurang jelas, silakan ditanya. Jangan diam. Silakan langsung ditanya nggak masalah. Kita ulang nggak masalah. Baik. Qala al-musannif rahimahullah Fadl dibaca Bu. Yang pertama. Ya. Ada harap apa? Ada harokatnya enggak? Enggak ada harokatnya ya? Enggak ada. Ada. Ya, coba coba. Apa? Karena belum lihat. Ya, di sini dari sini dari halaman berapa ini berarti? 114. 114. Baik, kita terangkan al-kalam hari ini. Sudah? 114 sudah semua? Baik. Tafadol, Ada yang baca silahkan. Anda mau baca? Tafadol. Anwa'ul kalimah Anwa'ul kalam. Anwa'ul kalam. Al-kalamu huwa lafdu al-murakabu al-mufidu bil wadi'i. Iya. Wa aqsamuhu talata. Saya sebentar, sampai sampai di pengertian al-kalam dulu. Pertama adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al musallif rahimahullah berkata penulis rahimahullah Al-kalamu lafdu lafdul murakabu mufidu mufidu bil wada'i. Al-kalam Terjemahannya, nah silakan dibalik lagi teman. depan. Ya, silakan teman. Kalam yaitu lafaz yang tersusun dari beberapa kata dan memberikan faedah serta dengan kata yang digunakan oleh orang Arab. Baik. Al-kalam itu adalah apa? Kalimat. Ya betul. Itu dari jadi gini, al-kalam itu apa? Kalam itu terbagi menjadi dua. Kalam lugawi sama kalam nahwi. Kalam lugawi itu apa maksudnya? Kalam secara bahasa. Percakapan? Hiwar percakapan. <laughs> kalam secara bahasa itu apa? Saya terjemahkan langsung aja. Dia adalah suatu ungkapan yang dengannya dipahami maknanya. Suatu ungkapan yang dengannya dipahami maknanya. Bahasa Arabnya, bahwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faedah sawa'un akana lafdhan Ya, bisa jadi kalam tadi itu yaitu sesuatu yang dengannya dipahami itu berasal dari sebuah lafat atau selainnya. Itu adalah bisa jadi kalam tadi itu berasal dari sebuah lafat atau selainnya. Baik. Lafat itu bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia. Apa itu artinya lafat? Ucapan. Ya, betul. Yang keluar dari mana? lisan sahih. Itu adalah kalam menurut lugu. Kita terangkan sekarang. Jadi di sini bisa jadi lafat atau selainnya. Berarti bisa jadi dari mulut atau selain dari lisan maksudnya. Tulisan kalau bisa dipahami itu namanya apa? Kalam. Kita nunjuk. Misalnya kita nunjuk. Kemudian orang paham bahwasanya saya nunjuk itu, berarti itu apa? Kalam. Kemudian Gerakannya orang bisu. Nah, isyarat, eh, isyarat, isyaratnya orang bisu itu sebuah apa? Kalam. Tapi itu kalam menurut siapa? Menurut ahli bahasa, eh, menurut apa secara bahasa lugawi. Bukan secara ilmu kita. Ilmu apa ini? Ilmu nahu. Jadi secara bahasa kalam itu sesuatu yang dapat dipahami maknanya. Bisa jadi dari tulisan, atau selain eh afwan. Bisa jadi dari lafat atau selain lafat. Maka di situ masuk tulisan, kemudian isyarat, kemudian dan yang lainnya. Ya. Itu adalah kalam dari sisi lugawi atau dari sisi bahasanya. Baik. Adapun kalam nahwi, nah adapun kalam secara bahasa kita yang apa namanya? Yang kita pelajari di sini kalamun nahwi namanya maka sudah dijelaskan tadi ya. apa tadi huwal lafdu bahasa Arabnya huwal lafdu al murakkabu al mufidu al mufidu bil wati baik berarti yang pertama pengertiannya di sini pengertian itu pengertian kalam ini adalah menunjukkan apa dia adalah syarat dari kalam itu apa yang disebutkan tadi pertama adalah al lafdu lafdu itu apa? Lafaz. Berarti kalamun nahwi itu harus berupa apa? Lisan, berupa lafaz. Ya. Ya. Baik. Sebelum. Baik. Apa itu artinya lafaz? Lafad adalah an yakuna sautan mustamilan ala ba'dir hurufil hijai allati tabtadi'u bil alif wa bil ya. Ya, jadi gini. Lafad itu adalah cakupan ya. Har, apa namanya? Dia adalah cakupan dari sebagian huruf hijaiyah. Ya, yang dimulai dari alif dan diakhiri dengan ya. Cakupan dari beberapa huruf hijaiyah yang dimulai dengan alif yang diakhiri dengan dengan ya. Ya. Berarti syarat kalam secara ilmu nahwu di sini harus bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, dan dia harus berupa suara. Maksudnya apa? Suara itu adalah keluar dari mulut. Walaupun nanti akhirnya ditulis, tapi kalau cuma ngasih tulisan itu bukan apa? Bukan kalam. Tapi di sini adalah keluar dari apa? ucapan manusia. Maka isyarat itu bukan apa? Bukan kalam. Menurut siapa? Menurut Nahwi. Nah, Nahwi bukan menurut Nahwi tapi apa? Menurut ilmu ilmu Nahwi. Menurut ilmu Nahwi itu apa? Isyarat itu bukan bukan kalam. Kemudian setelah wal kalamu al murakab sekarang. Apa artinya murakab? Apa? Tingkatan. Tersusun, ya. Tersusun. Di situ ada terjemahannya nanti, ya. Murakab itu an yakuna muallifan min kalimataini au aktar. Jadi murakab itu harus terdiri dari dua dua kata atau lebih. Kalau satu kata berarti bukan apa? Bukan kalam. Satu kata itu namanya apa? Huruf itu satu huruf. Satu kata itu namanya kalimah. Ya, dalam bahasa Arab itu apa? Kata itu disebut apa? Kalimah atau kalimatun. Itu adalah kata. Nah, kalam itu harus tersusun dari dua dua kata atau lebih. Contohnya, siapa yang bisa bikin contoh? Contohnya, Contohnya gimana? Fadl. Ja'a Oh, koma Zaidun, sahih. Koma Zaidun. Berapa berapa kata ini? Dua kata. Dua kalimat. Nah, kemudian apalagi misalnya ada masjid misalnya. Ini adalah masjid. Nah, maka ini adalah kalam karena terdiri dari apa? Dua kata atau lebih. Itu yang disebut dengan murokab. Itu syarat kedua. Syarat kedua harus apa? Murokab. Yang pertama tadi harus lafat. Kita sudah terangkan. Yang kedua murokab. Nah. Yang ketiga adalah mufidu, al mufidu. Baik. Al mufid itu apa artinya? Berfaedah. Maksudnya apa? memberikan makna makna sempurna. Kita lihat di sini. Maksudnya apa itu? An yahsuna suk an yahsuna sukutul mutakallimu alaihi bihaitsu la yabqa sami'u muntadiran li syai'in akhar. Kata penulis di sini maknanya adalah dia adalah uh, seseorang itu sudah dibenarkan untuk diam. Maksudnya bagaimana? Jadi tidak disalahkan kalau dia itu tidak tanya lagi gitu. Atau masuk dalam dalam hatinya itu apa? Sudah cukup. Anyah sunnah sukut alaihi itu dia ngomong kemudian dia sudah cukup, nggak udah nggak usah tanya lagi. Nah, udah paham maksudnya. Berarti apa tadi? Dia mempunyai makna yang sempurna gitu. Secara secara arti lain seperti itu. Bihai itu layak kostami muntajiran lisain akor. Nah, dan pendengar itu tidak menunggu sesuatu yang lain yang mau akan didengarkan lagi. Misalnya, ya, jika datang Muhammad masih nunggu nggak itu? Masih. Berarti itu kalam bukan? Bukan. Karena syarat yang terakhir yaitu apa? Eh bukan afwan. Syarat yang berapa tadi? Ketiga. Mufid itu nggak sempurna. Seandainya kamu datang, nah itu tapi dalam bahasa Arab ini saya contohkan bahasa Indonesia karena biar mudah. Maka itu tidak sempurna apa namanya? Tidak apa? Tidak mufid. Akan tetapi kalau misalnya seperti tadi, ini masjid, ada masjid misalnya. Ini adalah apa? Mufid. Ini masjid, titik cukup ya. Enggak tanya lagi, ini ada oh dia paham. Seperti itu ya. Itu apa? Disebut mufid. Nah, kemudian yang terakhir kauni uh, eh, bilwat tadi itu bil wad'i an yakuna al alfadu al musta'mala fil kalami min alfa min al alfati allati wad'aha al arabu lidilalati ala makna min al ma'ani Baik. Jadi bil wad'i itu dari artinya dari kata al wad'u wad'u ini artinya apa secara bahasa peletakan siapa yang meletakkan orang Arab. Jadi apa? Lafat yang keluar, ya, yang apa namanya tadi, yang murokab tadi, ya. kemudian yang mufid tadi, itu harus sesuai dengan kaedah yang di, di kaedahkan so, apa orang Arab. Jadi bilwat itu sesuai dengan apa peletakan kaedah yang ditetapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna. Baik, bilwat itu artinya apa? Sesuai dengan kaidah yang diletakkan oleh apa? Orang Arab. Seandainya kata yang keluar itu kata ajam atau ajami, maka itu bukan apa? Bukan kalam. Nah, bagaimana dengan kata ajam yang sudah dimasukkan ke dalam bahasa Arab? Maka itu kalam bukan? Hah? Kalam, sahih. Ya. Misalnya gini, kita tahu siapa yang sudah belajar bahwasanya uh, ada dalam mamluk nasof atau ini adalah apa namanya? Bab mamluk nasof itu ada yang nggak boleh tanwin itu apa? Al ajam. Nama ajam itu siapa? Misalnya. Hah? Umar? Lah. Ibrahim misalnya. Baik. Di sini ada mustamilan kalimat ajam di sini. ada Ibrahim. Itu kalam bukan? Kenapa kalam? Pertama, dia lafat. Yang kedua, dia Murokab tersusun dari dua dua kata. Murokab al-mufid, dia sudah dipahami maknanya. Bilwati, dia sudah sesuai dengan kaidah apa? Peletakan yang diletakkan oleh orang Arab. Walaupun di situ terdapat kalimat apa? Ajam, akan tetapi ajamnya sudah mu'arab, yaitu sudah diarabkan. Pembahasan mu'arab di sini ada dua, ya apa namanya afwan atau kalimat yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada yang mu'arab, ada yang ad-dakhilah. Nah, atau istilahnya dimasukkan saja. Mu'arab itu sudah berubah. Seperti contohnya misalnya tilfas. Ya. Tilfas itu apa? Televisi. Itu sudah mu'arab, sudah apa? Sudah datang kemudian dirubah. Bahasa kita mungkin bahasa apa namanya? Serapan. Tapi anak nggak tahu perbedaannya bahasa serapan yang masih asli dengan bahasa serapan yang sudah dirubah itu nggak tahu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada dua jenis. Bahasa Arab yang eh, bahasa serapan yang sudah dirubah seperti tilfas sama bahasa Arab yang masih asli langsung dimasukkan ke bahasa bahasa apa dalam bahasa Arab seperti apa? Televisiun. Nah, televisiun itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Ya. Tapi dia masuk ke dalam bahasa Arab berubah nggak? Nggak berubah. Nah, ada dua jenis berarti bahasa yang dimasukkan. Dan dua-duanya ini masuk dalam kaidah bahasa Arab. Gitu. Jadi semua lafadz yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab itu menjadi bahasa, apa? Nanti kita nggak katakan dia itu ajam. Makanya dalam Al-Quran itu juga banyak ya. Ada, nggak banyak maksudnya ada beberapa lafadz yang apa? Sebenarnya itu dari dari luar Arab kemudian dimasukkan ke dalam apa? Al-Qur'an. Akan tetapi ini tidak menafikan bahwasanya Quran itu turun dalam bahasa Arab. Nah, karena kita tahu kaidah ini yaitu apa? Bahasa yang sudah dimasukkan dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Taib. Sampai jam berapa kita? Jam tujuh. Taib. Ya, sekarang silahkan siapa yang bisa nerangkan al-kalam wal mufidu Al-kalam huwa lafdul mufidu lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wati. Apa itu Ustaz? Silakan. Ya. Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Ya. Ya. Ya, sahih. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang enggak paham masalah kalam ini? Kalam terbagi menjadi dua. Kalam menurut eh, menurut ilmu nau sama menurut secara bahasa. Baik. Adapun secara bahasa maka semua yang menunjukkan suatu makna itu adalah kalam. <clears throat> itu kalam bukan? Kalam. Tapi Maknanya apa kalau kalam? <laughs> Kata. ya kalau intinya kalau dipahami maknanya itu adalah apa? Kalam. Secara apa? Bahasa, bukan secara nahwi. Tapi kalau nahwu bukan. Ya. Harus pertama tadi syaratnya apa? Laf. Kemudian al murok al-muraqqab. Al-mufid bil Ya, Nah, itu adalah syarat apa? Syarat dari kalam. Taib. Ada yang kan sebelum kita tutup, insyaallah nggak usah banyak-banyak dulu. Ini apa? Sebagai mukadimah saja. Kemudian nanti secara keseluruhan nanti Anda gambarkan bahwasanya apa? Kalau Arab itu terdiri dari apa saja misalnya. Kemudian sebisa mungkin saya apa? Akan konfer apa istilahnya ya? Akan me menyamakan dengan bahasa lain seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau Pak kalau apa? Kalau kalau kebetulan sama gitu. Jadi biar apa? Lebih apa? Lebih masuk. Jadi intinya di sini kitab ini memang betul ditulis untuk apa? Kaum yang memang apa? Mungkin di Maroko, Maghrib yang mungkin mereka sudah berbahasa Arab, tapi kita terangkan di sini bukan seperti keterangannya mereka, ya kan? Bahkan kitabnya sama tapi keterangannya beda kan bisa jadi ya kan. Maka kita sesuaikan dengan apa? Dengan keadaan makhluk yang di sini maka itu sah insyaallah. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Baik, kalau tidak ada maka kita tutup dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.